Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Al-Imam al syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih yang mana kita masih berada pada pembahasan al-isnad. Sudah kami jelaskan al-isnadu atau as-sanadu definisinya apa kemarin? Al-musilatu. Naam, silsilatul rijal. Naam barakallahu fikum, al-musilatu ilal matan. Rangkaian urutan para rijal hadis, para perawi hadis yang menyampaikan kepada matan hadis. Paham ya? Jadi ada matan, ada syarah, ada jalur atau istilahnya urutan para perawi yang menyampaikan hadis kepada kita. Definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al ringkas, padat dan juga bisa dikatakan mewakili. Ruwatul hadis alladzina naqaluhu ilaina. Para perawi hadis yang mereka menukilkan hadis sampai kepada kita. Kami ya? Cuman definisi yang disebutkan tadi ma'rufnya biasanya para mustafidun ketika kami belajar di Damat menggunakan definisi yang seperti yang disebutkan tadi tidak jauh beda. Silsilatul rijal al atau ilal matan maksudnya rangkaian kumpulan para perawi hadis uh, urut-urutan para perawi hadis yang menghantarkan menyampaikan kepada matan hadis. Mau salah ya? Nah, jadi sudah enggak asing lagi. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan sampai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah. Nah, setelah itu namanya matan hadis. Apa maksudnya ya? Nah. Qala al-mu'allifu Allah aqsamuhu. Pembagiannya sekarang, pembagian sanad itu kan ada yang sanad ali, sanad nazil. Ada yang sanad itu tinggi kedudukannya, ada yang rendah. tahu ya? Nah, barakallahu fikum itu bagaimana maksudnya? Karena ada dari kalangan para ulama yang mereka senang. Nah, kalau tidak salah itu Ali ibnu Madini ya itu ya. Ali ibnu Madini apa yang mereka, yang beliau ucapkan? Nah, suatu ketika beliau tanya apa yang paling kau cintai? Ayu sayang ahabu ilaik. Apa yang paling kau cintai atas makna itu? Beliau mengatakan, "Nam sanadun Ali baitul khalid. Maksudnya bagaimana? Intinya sanatnya tinggi walaupun rumah kosong. Maksudnya walaupun rumah itu enggak ada, nah barakallahu fikum, rumahnya itu tidak ada, kosong walaupun seadanya, intinya sanatnya bagaimana bisa tinggi. Ngerti ya? Sanadnya bisa bisa tinggi. Maksudnya mereka itu para ulama ahli hadis mereka mencari kalau bisa itu langsung ketemu gitu loh. Paham ya? Enggak mengambil jalur yang panjang. Karena nih kalau jalurnya semakin panjang itu biasanya ada kemungkinan lemah hadisnya. Tapi kalau jalurnya satu atau dua atau tiga itu kemungkinan besar tinggi sanatnya nanti. Soalnya nggak pakai perantara banyak itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum misalkan antum eh, ketemu nah barakallahu fiikum menteri. Eh, setelah menteri langsung Presiden Jokowi. Eh, misalkan ya. Kan sanatnya cuma pendek banget itu ya. Itu langsung bisa dikatakan tinggi. Kecuali kalau antum melalui Pak RT, RW, hadasana RT, hadasana RW. Sampai nanti Qala haddatsana Presiden misalkan ya, Pak Jokowi misalkan. Nah, seperti itu barakallahu fikum, itu kan sanadnya panjang sekali itu. Itu kemungkinan besar khawatirnya nanti lemah. Karena bisa jadi ada, ada oknum-oknum yang nyusup di situ sehingga apa? kabarnya enggak benar. Tapi kalau antum haddatsana wazir, menteri misalkan. Qala haddatsana rais, langsung presidennya misalkan. Berarti kan teman jaraknya itu enggak terlalu banyak. Ini kemungkinan besar tinggi sanatnya. Kita lihat. Wa qasimu ila qismain. Yang namanya isnad itu terbagi berdua, alin wa nazil. Sanad yang tinggi dan sanad yang nazil, yang kuat yang alin. Fal ali, nah ali bukan ali ya. Fal ali panjang itu, Maka makana aqrab ila sihhah wa nazil aksuhu. Sanad dikatakan ali itu adalah manakala sanad itu lebih mendekati pada kebenaran dan kesahihan. Sedangkan nazil lawannya. Jadi lebih mendekati apa? lebih mendekati enam kelemahan atau yang lemah atau yang keliru. Mahum salah ya? Kita lihat. Wal ulu nau'an. Ulu sendiri, tinggi itu sendiri ada dua jenis. Ulun, ulu sifatin wa ulu adadin. Paham ya? Tinggi. Nah, barakallahu fikum dari sisi sifatnya dan tinggi dari sisi jumlahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sifat apa maksudnya? Sifat perawinya itu loh. Semakin perawi yang dia ambil semakin sikoh semakin kuat hafalannya, semakin kuat sanatnya. Paham ya? Seperti itu. Atau jumlahnya. Nah, barakallahu fikum, jumlahnya bagaimana? Semakin sedikit jumlah yang sampai kepada hadis tersebut, paham ya? Itu semakin kuat sanatnya daripada yang banyak jalurnya tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Katanya antum kalau jualan mahal ya. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan kata siapa? Kata fulan. Fulan kata siapa? Kata alan. Alan kata siapa? Kata fulana. Wanjang gitu biasanya bohong. Biasanya ya. Biasanya karena di kemungkinan besar apa ada oknum-oknum Yusuf di situ tadi. Tapi kalau jalurnya mas istilahnya sanatnya cuma satu atau dua itu biasanya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mas insyaallah ya. Eh, na'am. Kita lihat. Fa'ulumus sifat. Nah, perhatikan ini. Nah, tinggi dari sisi sifat, maksud tinggi sanatnya itu karena sebabnya sifat Nah, itu sifat yang bagaimana? Maksudnya sifat yang mana? Kriterianya siapa? Sifat perawi. An yakuna ruwatu aqwa fi dhabti awil adalati minar ruwati fi isnadin akhar. Artinya, hendaknya para perawi yang ada pada hadis tersebut lebih kuat dari si dhabt, kekuatan hafalannya dan juga lebih tinggi serta lebih kuat dari sisi adalahnya daripada perawi-perawi yang ada di sanad yang lain. Paham belum? Jadi di sanad itu Naam qala haddatsana fulan, qala akhbarana alan. Ha? Haddatsana fulan. Nah, itu nanti fulan-fulan tersebut, nah barakallahu fikum, itu hafalannya lebih kuat dan juga adalahnya lebih kuat dibanding para perawi yang ada di sanad yang lain. Nah, perawi nah sanad ini dikenakan di, dikenal dengan sanad yang ahli tinggi dari sisi sifatnya. Paham ya? Sifat para perawi maksudnya. Maaf insyaallah ya. Jadi sifat siapa tadi yang dikenal ini? sifat para perawi. Jangan keliru ya, sifat para perawi. Nah, Sudah kita lewati yang namanya adalah dan dapat dapat itu ada dua. kita kitabah sama dapatul sadr. Paham ya? Kuatnya, kekuatan dia. Nah, barakallahu fikum ada dua kemungkinan. Kekuatan hafalan yang diharjada atau dalam tulisan catatan tadi itu. Oleh karena itu terkadang seorang perawi bisa menjadi lemah dan dhaif sebabnya karena sekretarisnya. Sekretarisnya enggak amanah dia Nah, seharusnya dia mengambil hadisnya dari qala haddatsana Muhammad sama warafnya. Nah, barakallahu fikum, tukang catatnya itu malah diganti Mahmud. Qala haddatsana Mahmud. Akhirnya orang-orang yang para cendekiawan cendekiawan hadis, para ahli hadis ngecek, "Wah, ini lemah nih, si fulan ini enggak pernah, Syekh ini enggak pernah ngambil dari Mahmud." Ternyata bukan kesalahan dari Syekh itu sendiri, tapi dari sekretarisnya tadi itu. Paham belum? Seperti itu, Allah musta'an. Dan juga banyak kisah-kisah seperti itu barakallahu fikum bahwasanya ada juga seorang perawi yang semula sikah eh, kuat hafalannya. Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Ketika di akhir hidupnya ikhtalata selesai sudah bertampur bau hafalannya, bisa dikatakan lemah sebabnya karena terbakar kitab-kitabnya. Ada juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum yang jelas semuanya disebutkan dalam kitab mustalah. Naam. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya wa ulul adad dan tinggi dari sisi jumlah, jumlah silsilah para perawi tadi itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. An yaqilla adadur ruwati fi isnadin binisbati ila asnadin akhar. Hendaknya jumlah perawinya itu lebih sedikit. Paham ya? Hendaknya jumlah perawinya itu lebih sedikit. nah barakallahu fikum pada sanad tersebut dinisbahkan pada sanad yang lain. Paham misalnya Eh, nah, misalkan di sanad yang pertama Kaulah hadatsana al-awwal, kaulah hadatsana asani, sani Langsung setelah itu apa? Naam sahabat dan langsung matan Rasulullah kemudian matannya. Berarti cuma dua aja. Beda dengan kalau banyak. Hadatsana al-awwal, hadatsana as-sani, qala hadatsana as-salis, qala rabi Banyak seperti itu, itu bisa dikatakan sanadnya nazil. Mahum salah ya? Nah, kita lihat. Wa inna ma kanat qillatul adati 'uluwan. Kenapa kok jumlah perawinya sedikit kok dianggap tinggi li'annahu kullama qallat kullama qallatil wasaitu qalla ihtimalul khata' fakana aqrab lisihhah artinya apa kenapa kok sedikit jumlah perawinya kok malah dianggap tinggi itu kenapa dikarenakan semakin sedikit wasait perantara-perantara yang menyampaikan hadis tersebut semakin sedikit pula kemungkinan keliru paham belum nah Fakana akrab lisihah maka yang seperti itu lebih mendekati atau apa? Sanad tersebut sahih atau hadisnya sahih. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi terkadang para pentahqiq hadis itu dia enggak berani menghukum hadisnya. Nah, tapi sanadnya sahih. Paham ya? Jadi sanaduhu sahihun. Itu enggak mengharuskan hadisnya sahih ya. Paham ya? Terkadang sanadnya sahih, hadisnya palsu. Yang namanya orang kan bisa Sanatnya Sanadnya dinukil, ambil sanad yang sahih, Dicopot gitu dipindahkan ke hadis yang palsu. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Utlubul ilma walau bisin misalkan. Sanadnya ini sahih, tapi hadisnya palsu. Bisa enggak? Bisa. Nah, para pemalsu hadis kan banyak. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Barakallahu fikum. Naam kita lihat di sini. Wan nuzul, sedangkan nuzul, nuzul itu apa? Yuqabilul ulu, itu lawan daripada ulu, sanat yang rendah. sanatnya dianggap rendah. Nah, itu bagaimana fayakunu nawain? sifatnya sifatan wa dan sama juga bentuknya. Ada yang dia itu sanatnya dianggap rendah karena sebabnya sifat perawi. Ada juga sebabnya apa? Karena jumlah perawi yang menghantarkan menyampaikan pada hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum jumlahnya lebih banyak. Kita lihat. Fanuzul sifati an yakuna ruwatu ad'afa fi dhabti awil adalati min ruwati fi isnadin akhar. Sebuah sanad dikatakan nazil rendah, tidak kuat, tidak tinggi sanadnya. Itu manakala apa? Nah barakallahu fikum yang disebabkan karena sifat yaitu para perawi yang ada di sanad tersebut nah barakallahu fikum lebih lemah dari sisi kekuatan hafalannya atau lebih lemah adalahnya dibanding para perawi yang di sanad lain. Paham belum ini? Nah, yang kedua, wa nuzulul adadi dan juga rendahnya sanad tersebut dikatakan rendah tidak tinggi karena sebabnya karena jumlah. Maksudnya bagaimana? An surah adadur ruwati fi isnadin binisbati ila isnadin akhar. Maksudnya bagaimana? Jumlah para perawinya di sanad tersebut lebih banyak dibanding para perawi yang ada di sanad yang lain. Berarti malah biasanya kan kalau banyaknya para perawi kan seharusnya bagus gitu seharusnya ya. Tapi malah justru tidak. Nah, karena ada ihtimal nanti kekeliruan itu juga terjadi karena banyaknya penukilan itu loh. Biasanya kalau kabar saja, kabar itu kalau yang nukilin kan banyak orang, kadang sudah beda-beda. Ya, ini kabarnya kan sudah beda-beda. Nah, misalkan yang ngabarkan pertama Afan nanti jam 1 siang nah, kemungkinan besar kami kemungkinan besar kami tidak bisa datang ke masjid misalkan. Ini kabar yang pertama dikabarkan orang lain. Kata si fulan nanti jam satu siang pasti fulan enggak bisa datang ke masjid. Sudah beda enggak? Yang pertama adalah kemungkinan besar, itu kan bisa memastikan. Ini yang ngabarkan yang kedua itu sudah keliru. Padahal baru kedua ini ya, sudah keliru mengatakan kata si fulan eh, jam 1 siang nanti si fulan enggak bisa ke masjid. Keliru enggak? Sudah beda kan? Ini baru yang kedua. Baru yang kedua sudah banyak yang keliru seperti itu. Apalagi kalau semakin banyak semakin banyak yang keliru gitu loh. Jadi ya, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya kemungkinan besar itu kalau para perawinya itu silsilahnya, urut-urutannya, nah barakallahu fikum rangkaiannya para perawi itu semakin panjang, itu ada ihtimal keliru, ada ihtimal juga lemah. Mahfum insyaallah ya? Mahfum insyaallah ini. Ya, na'am. Wa qad yastami'un naw'an 'ulu na'am. 'Ulu sifah wa 'ulu adab fi isnadin wahid. Terkadang terkumpul dua jenis ini di dalam satu sanad, bayangkan. Dalam satu sanad terkumpul dua jenis ini. Sudah tinggi sifat perawinya, tinggi pula apa? jumlahnya. Maksudnya tinggi pula apa? Tinggi pula disebabkan karena jumlah. Perawinya sedikit, kemudian semua sikoh semuanya dan kuat juga hafalannya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Jadi ada dalam satu sanad terkadang terkumpul dua sifat ini. Eh, dua apa? Dua sifat ulul sifat dan ulul adat tadi. Fayakunu 'aliyan min haitsu sifat wa min haitsu adat. Akhirnya sanad tersebut tinggi ditinjau dari sisi sifatnya, sifat para perawi dan ditinjau dari sisi jumlah perawinya. Mahum insyaallah? Nah, barakallahu fikum. Mahum ya Apa? Waqad yujadu madun dunal akhar. Terkadang juga ada satu sanat dijumpai cuma salah satu di antara keduanya. Tinggi sanatnya dari si adatnya. Paham ya? Tapi dia lemah dari sisi apa? Sifat perawinya. Paham belum? Nah, fayakun isnadu 'aliyan min haitsu sifah maka menjadilah sanad itu tinggi ditinjau dari sifatnya nazilan min haitsul adad atau kemudian dia sanadnya itu rendah ditinjau dari si jumlah perawinya au bil aqs atau sebaliknya paham belum ini nah wa faidatu ma'rifatil ulum wan nuzul faedah tujuan mengetahui tingginya sanad dan rendahnya sanad al hukmu bitarjih lil 'ali 'inda ta'arud ini tujuannya kalau terjadi ta'arud apa ta'arud kontradiksi, bertabrakan, mana yang rojih ini? Yang sanad ali atau sanad yang nazil? Maka apa? Al-hukmu bitarjihil lil ali, yaitu menghukumi lebih dikuatkan sanad yang tinggi dibanding apa? sanad yang rendah ketika ada kontradiksi tadi. mohon soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, sanadun ali baitun khali. Nah, sanad yang tinggi walaupun rumahnya kosong. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam insyaallah taala Berikutnya kita akan membahas nah pada pertemuan yang akan datang mengenai syarat-syarat yang paling sahih itu apa? Itu nanti pun juga nisbi. Nisbi bagaimana? Maksudnya nggak mutlak gitu loh. Sanad itu sahih yang paling sahih yang mana menurut menurut menurut siapa? Nah kemudian Nam sanad yang bagaimana itu nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala barakallahu fikum wa hafizakumullah walhamdulillahirabbil alamin.